Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kiangi melihat bangsa dan rakyat Indonesia telah melenceng dari cita-cita dan amanat para founding father seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen. Kwi Kiangi menambahkan, empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 hanya memicu kegaduhan serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan kita. Untuk itu bangsa Indonesia harusnya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Untuk membahas persoalan ini segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, secara singkat, apa saja yang telah Bapak kritisi dalam platform Presiden 2009? pertama urusan ketatanegaraan dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 45 itu kan menjadi kacau balau ya kembali didekritkan gitu. Terus kemudian solusinya itu pemberantasan korupsi solusinya yang sudah saya tulis di dalam buku kecil saya itu di sini saya ikhtisarkan dalam dalam tujuh poin. Kemudian kebijakan luar negeri di mana saya katakan jangan sok lah bebas aktif bebas pasif saja. Lalu sistem ekonomi panjang lebar wah banyak sekali. Nah, spesifik soal ekonomi, Para pelaku usaha melihat pemerintah harus berperan besar melindungi industri dalam negeri. Apa pendapat Bapak? Iya, tapi pemerintahnya bilang, <laughs> lu kok lucu. Pemerintah kok disuruh all out. Ini kan mekanisme pasar. Negara ini kan negara mekanisme pasar, kan liberal. Itu keyakinan kami kok disuruh ikut-ikut campur ngurusin bisnis Anda gitu. Jadi, bukan saja sistem tata negara kita yang kacau ya Pak Quick, sistem ekonomi kita juga ikut kacau sangat kacau ini. Ini ini ini ini bukan hanya dialami Indonesia, semua bangsa pernah mengalami ini. Dalam zaman kekacauan, zaman Edan ini pernah diaku, di, dialami oleh semua. Dan untuk memperbaikinya butuh waktu yang cukup lama ya Pak Quick? Oh iya, bukan hanya butuh waktu, bisa ratusan tahun, butuh bukan butuh waktu, butuh pemimpin. Butuh pemimpin yang yang tegas, yang berani, yang yang yang segala-galanya yang baik-baik lah. Ini satu orang aja ya. Satu orang saja yang seperti itu dijadikan presiden beres. Dengan kekuasaannya sebagai presiden, dia rada diktator sedikit gitu. Atau diktator banyak. Rakyat Indonesia seneng kok di diktatori asal perutnya kenyang. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.